Pada malam yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan pada kita semua berbagai nikmat-nikmatnya sehingga kewajiban kita adalah bersyukur kepada Allah Jalla waala itu bersyukur dengan tahqiqul ubudiyah wal a'mal as-salihah mewujudkan kemurnian ibadah hanya kepada Allah dan amalan-amalan saleh. <clears throat> Ikhwani Fiddin Rahimani wa rahimakumullah Pada malam yang berbahagia ini InsyaAllah ta'ala Kita melanjutkan Pembahasan kita yaitu pertanyaan hal yajduru bina an na'rifa al-mabadi al-asriyah wa turuku as-sufiyah <clears throat> apakah pantas bagi kita untuk mengenal atau mengetahui kaidah-kaidah yang menyebar di zaman sekarang dan juga jalan-jalan sufiah. <clears throat> yakni perkembangan-perkembangan zaman dan termasuk di dalamnya adalah jalan atau metode-metode torekat sufiah yang telah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Nah, dijawab oleh Syekh rahimahullah taala bahwasanya naam sepantasnya bagi kita semua mengetahui mabadi al-asriyah, ini perkembangan zaman dan kelompok-kelompok yang tumbuh kembang di dalamnya. Naam, semisal dengan kelompok atau turuk sufiyah dan yang lainnya. Hal ini berdasarkan dalil dari ucapan sahabat Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga dalam Sahih Al-Bukhari dalam kitab Al-Fitan <clears throat> yaitu tentang fitnah-fitnah. Berkata sahabat Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu, "Kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair wa kuntu as'aluhu anil syarr makhafatan an yudrikani." فقلت يا رسول الله إن كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر قال نعم قلت هل بعد ذلك الشر من خير قال نعم وفيه دخن قلت وما دخنه قال قوم يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر فقلت هل بعد ذلك الخير من شر Qala na'am du'atun ala abwabi jahannam man ajabahum ilaiha qadhafuhu fiha. Faqultu ya Rasulullah sifhum lana qala qaumun min jaldatina aw min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina. Qultu ya Rasulullah fama tara in adrakani dhalik? Qala talzam jama'atal muslimina wa imamahum. Faqultu fa in lam takun lahum jama'atun wala imamun qala fa'tazil tilkal firaqa kullaha walau anta'abdu 'abdu ala aslin asli syajaratin hatta yudrika kal mautu wa anta ala dhalik. <clears throat> Kata sahabat Udaifa, dulu manusia bertanya kepada Rasulullah tentang kebaikan. Maka aku datang bertanya tentang kejelekan. Makhafatan an yudrikani karena takut kejelekan itu menimpa diriku. Nah, takut karena kejelekan itu nanti akan menimpa diriku. Itu sebabnya beliau bertanya sedini mungkin tentang kejelekan, tentang fitnah yang akan terjadi. Di sini dalil barakallahu fikum bahwasanya sesuatu itu ditanyakan tidak mesti kalau sudah ada atau sudah terjadi. Nah, bahkan para sahabat bertanya sesuatu yang belum terjadi karena khawatir kalau terjadi mereka punya bekal untuk menghadapi sesuatu tersebut. Sehingga Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam memperlihatkan sesuatu yang belum terjadi. Ya. Banyak di dalam hadis misalnya peringatan tentang dajjal. Dajjal belum muncul nanti di akhir zaman. Tapi kita diperingatkan tidak ada satu nabi pun yang diutus oleh Allah melainkan memperingatkan tentang dajjal. Fitnah dajjal padahal belum terjadi. Jadi tidak benar ya kalau ada yang mengatakan tidak ada manfaatnya memperingatkan sesuatu yang belum terjadi. Ya. Maka di sini Hudzaifah bin Yaman bertanya tentang kejelekan yang belum terjadi. Makhafatan an yudrikani. Tujuannya karena takut kalau kejelekan itu nanti menimpa diriku. Sehingga saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan? Fakultu ya Rasulullah. <clears throat> Maka beliau berkata, ya Rasulullah, inna kunna fi jahiliyatin wa syar. Sesungguhnya kami di dalam masa jahiliyah dan kejelekan. yakni sebelum datangnya Islam. Ya, sebelum datangnya Islam, manusia berada di masa jahiliyah, di zaman jahiliyah dan zaman kejelekan. Fajaan Allahu bihadal khair. Maka Allah Ta'ala mendatangkan kebaikan. Yaitu diutusnya Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam dengan membawa dinul Islam yang mulia dan mubarakah ini. Nah, maka itu adalah kejel, kebaikan. para kalafikum. Fahal ba'da hadal khair min syarrin. Apakah setelah kebaikan ini, yakni dengan datangnya Islam, dengan diutusnya engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat-sahabatnya, Apakah ada lagi masa kejelekan? Qala na'am. Maka Rasulullah menjawab, iya. Ada masa kejelekan itu. Naam kultu fahal ba'da dzalika syar min khairin? Apakah setelah kejelekan itu ada lagi kebaikan? Naam. Barakallahu fikum sebelum karena ini hadis cukup panjang maka telah saya uh, jelaskan sedikit demi sedikit atau satu persatu dari makna hadis ini. Nah, jadi sahabat bertanya, apakah setelah masa kebaikan Islam ini ada kejelekan ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, "Na'am." Ada kejelekan itu. Apakah setelah masa kejelekan itu ada lagi kebaikan? Rasul syubhat yang menyelimuti kebaikan tersebut. Lalu kemudian aku berkata kembali, "Wa madahunuhu apa syubhat atau kabut tersebut, kabutnya tersebut?" Maka Rasulullah menjawab, "Syubhat atau kabutnya itu adalah kaum yahduna bi ghairi haji ta'rifu minhum wa tunkir." Yaitu kaum yang muncul mereka berpetunjuk dengan selain petunjukku, yakni dengan bidah-bidah. Mereka tidak bersunnah dengan sunnah Rasulullah, tapi mereka bersunnah dengan bid'ah-bid'ah. Itu yang dimaksud kaum yahduna bi ghairi hadi wa yastannuna bi ghairi sunnati. <clears throat> Jadi uh, ini wahyu min Allah. Nah, dan ini belum terjadi para fikum Rasulullah diberi wahyu oleh Allah memberitakan sesuatu yang akan terjadi ya di zaman-zaman yang akan datang bahwa akan muncul kaum yang melakukan bid'ah bid'ah ya berpetunjuk selain dengan petunjuk artinya apa dia menganggap itu sebagai petunjuk sebagai Islam tapi bukan bagian dari Islam bukan dari sunnah Nabi kita Shallallahu Alaihi wa alihi Wasallam Ta'rifu minhum wa tungkir. Mereka punya kebaikan, punya amalan yang ma'ruf. Ya. Dakwanya berdakwah dengan yang baik, yang benar, tetapi juga dengan yang mungkar. Bercampur barakallahu itu. Fihi khaliq wa mazij. Ya, ada percampuran antara kebenaran dan kebatilan, antara sunnah dengan bid'ah, antara tauhid dengan syirik dan seterusnya ya bercampur. Inilah yang menjadi kabut ya di masa kebaikan itu. 6. Fakultu hal ba'da dzalikal khair min syarrin. Apakah setelah kebaikan itu yang ada kabutnya tadi, ada lagi masa kejelekan? Maka Rasulullah SAW menjawab, "Na'am." Ada yaitu du'atun ala ala abwabi jahannam. Dai-dai yang mengajak kepada pintu-pintu neraka. Kita perhatikan di sini Rasulullah menamakannya dengan du'atun, dai. Ya, tentu yang dimaksud bukan jenis-jenis kafirin dari uh, liberalisme, komunisme, ya, atau ma mas mas masuliyah ya, ateis dan lain sebagainya bukan dari jenis-jenis kekafiran. Yang dimaksud di sini adalah kaum muslimun. Para dai-dai muslimun. Mereka mengangkat bendera Islam tetapi berdakwah kepada pintu-pintu jahanam. Man ajabuhu ilaiha qadafuhu fiha. Barang siapa yang menerima dakwah mereka, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Nah, yakni dia akan dijerumuskan ke dalam neraka jahannam waliyadzubillah. Ya. Kultu ya Rasulullah, sifhum lana. Aku bertanya kembali, yakni Hudzaifah bin Yaman. Wahai Rasulullah, sifhum lana, gambarkan pada kami. Yakni siapa mereka itu yang kau maksudkan? Apakah mereka itu dari kafirin dan jenis-jenisnya, dari munafikin dan jenis-jenisnya, ya seperti Abdullah ibn Ubay bin Salul atau misalnya Abdullah bin Sabah atau yang lainnya ya dari tokoh-tokoh munafikun atau dari tokoh-tokoh Yahudi bukan kata Rasulullah SAW mereka itu hum min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina mereka itu berasal dari kulit-kulit kita berbahasa dengan bahasa-bahasa kita. yakni mereka Arab. Ya. Mereka orang Arab. Mereka orang-orang yang mengumandangkan bendera Islam. Tetapi mereka menyelisihi Al-Quran dan Sunnah. Nah, sehingga mereka berdakwah kepada pintu-pintu neraka. Nah, jadi ini sangat jelas para kelebihkum bahwa mereka bukan kafirin. Ya. Mereka muslimun. Ya. Dan menampakkan bendera Islam, berdakwah. Tetapi dakwanya batil. Di atas kebatilan para kalafikum. Ya, bukan di atas al-haq kebenaran, bukan di atas sunnah, tetapi di atas khurafat, di atas bid'ah, bid'ah. Di atas mukhalafah, penyelisihan-penyelisihan terhadap Al-Quran dan Sunnah dan uh, amalan para salaf, para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kultu fama ta'muruni in adrokani dalik. Aku katakan, apa yang engkau perintahkan aku ya Rasulullah jika aku mendapati masa tersebut? Qala talzam muslimin muslimina imamah. Maka Rasulullah SAW memberi wasiat berpegang teguhlah dengan jamaahnya kaum muslimin dan pimpinannya mereka. Yakni penguasa, pemerintah yang muslim. Ya. Maka kalau ada penguasa pada zaman tersebut berpegang teguhlah kepadanya. Karena dia adalah estafet merupakan tongkat jamaahnya kaum muslimi, Maka wajib engkau mendengar dan taat kepadanya. Jangan melanggarnya. Apalagi mencacinya. Apalagi mendemo dan seterusnya. Ya, sebagaimana yang dilakukan oleh kaum khawarij dan kaum khawarij ini yang paling pertama yang masuk dalam makna hadis duat ala abwabi jahannam. Dai-dai yang mengajak ke pintu-pintu jahannam sebagaimana yang diterangkan oleh para ulama kita di dalam menjelaskan hadis yang mulia ini. Nah, seperti Syekhana Asy-Syeikh Profesor Dr. Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafidahullahu taala. Nah, di dalam kitabnya Tahdir min al-Fitan memperingatkan dari fitnah-fitnah dengan menukilkan beberapa hadis salah satunya adalah hadis Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu taala anhu ini. Nah, maka beliau menjelaskan hadis ini ya, kata beliau hafizahullah sepantasnya bagi umatul Islam untuk memahami hadis ini. Nah, dan penafsirannya makna yang terkandung di dalamnya. Maka ketika kita mengamati hadis ini, kita akan mendapati maknanya banyak diselewengkan oleh orang-orang ya di dalam memaknakan hadis ini. Maka beliau mengatakan al khair kebaikan yang pertama yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari pertanyaan Hudzaifah adalah kebaikan dengan datangnya Islam diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berada di atas petunjuk dan Islam yang benar, yang penuh dengan keadilan, keamanan, keimanan dan seterusnya. Kemudian yang dimaksud dengan asyar alladzi ba'dahu kejelekan setelahnya setelah Islam itu tadi adalah fitnah allati hasalat ala aidis sab'in. Yang dimaksud kejelekan yang pertama setelah kebaikan yang pertama adalah fitnah yaitu di tangan-tangan sabaiyin wal iyadu billah yang dimaksud adalah uh, khawarij ya yaitu seorang Yahudi Abdullah bin Sabah yang berpenampilan Islam menampakkan Islam tetapi dia adalah seorang Yahudi ya Nah, lalu kemudian timbullah orang-orang di belakangnya, pengikutnya. Ya. Yang mereka itu dikenal dengan kaum Syiah yang mempertuhankan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dan ahlul bait. Ya, jadi ini uh, kelompok batil yang pertama dalam Islam, kaum Syiah, Rafidah ya yang asalnya adalah dari seorang tokoh Abdullah bin Sabah al-Yahudi. Lalu muncul karena dia berpenampilan Islam, maka dia memiliki pengikut. Ya, sampai kemudian uh, mempertuhankan Ali bin Abi Thalib dan muncul yang keduanya adalah kaum Khawarij. Ya, yang semenjak Rasulullah hidup, beliau telah menyebutkan akan muncul nanti ya kaum khawarij ini yang mereka membaca Al-Quran tetapi tidak menembus hatinya. Ya, sampai di kerongkongannya saja. Tidak masuk ke dalam hatinya. Mereka oh, ba'al ahli ibadah. Mereka ahli ibadah. Tetapi mereka keluar dari Islam sebagaimana keluarnya anak panah dari buruannya. Kaum Khawarij. Sampai kemudian membunuh Uthman bin Affan dan seterusnya ya kemudian terjadi perang Al-Jamal kemudian perang Siffin yakni antara Aisyah radhiyallahu taala anha dengan Muawiyah bin Abi Sufyan kemudian setelah itu Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan yang dikenal dengan uh, perang Siffin dan perang Jamal. Nah, terjadi fitnah karena penyusup-penyusup ini tadi ya yang menyusup di tengah-tengah sofnya para sahabat kaum muslimin dan muslimat untuk memecah belah dari dalam ya sehingga terjadi apa yang terjadi maka ini kejelekan yang dimaksud kejelekan pertama hasala furqatun bainal muslimin terjadi perpecahan antara kaum muslimin wa syarrun la yazalun nasu yu'anuna min wailatihi dan seterusnya kejelekan itu terus dirasakan oleh kaum muslimin sampai hari ini. Nah, semenjak itu terus para kalafikum berlanjut. Hada syarrun la syak syarrun khatir. Maka ini adalah tidak meragukan merupakan kejelekan. Ya, ini kejelekan yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah kebaikan yang pertama. Tummal khair alladhi ja'a ba'dahu ahdu Bani Umayyah. Kemudian datang setelah masa kejelekan itu masa kebaikan. Tetapi padanya ada kabut-kabut yang menyelimutinya. Kebaikan yang datang setelahnya adalah Ahdu Bani Umayyah. Yaitu pemerintahan di masa Bani Umayyah. Yang yang ahdin tawilah. Berlanjut sampai zaman yang panjang kebaikan, tetapi padanya ada kabut-kabut yang menyelimutinya. Disebutkan uh, sampai khilafah Bani Umayyah ini 91 tahun. Nah, di dalamnya barakallahu fikum ya, terdapat kebaikan tetapi terdapat pula keburukan. Ya, di dalamnya ada sunnah tetapi banyak pula bid'ah, bid'ah. Ya, ada kebenaran tetapi bercampur di dalamnya berbagai kebatilan-kebatilan, subhat. Nah, maka ciri mereka itu Rasulullah menyebutkannya dalam riwayat ini yahduna bi ghairi Haji, wa yastannuna bi ghairi sunnati. Mereka mengambil petunjuk dengan selain petunjukku dan bersunnah dengan selain sunnahku. Nah, barakallahu fikum. Ya, maka ini yang dimaksud dengan kejelek kebaikan yang terdapat padanya Dahon yaitu di masa khilafah Bani Umayyah ya nah yakni setelah Muawiyah bin Abi Sufyan ya dilanjutkan oleh anaknya Yazid bin Muawiyah bin Abi Sufyan dan seterusnya nah kemudian juga Hasolada dakhonun fil ahdil abbasiyah dilanjutkan oleh Bani Abbasiyah terjadi pula ya masa kebaikan yang di dalamnya bercampur dengan dahon itu tadi kabut-kabut ya di masa Abbasiyah nam wala yazal dan terus menerus berlanjut para kalafikum sampai datang masa kejelekan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW yakni kejelekan yang kedua ini yaitu du'atun ala Abi jahannam. Munculnya dai-dai yang mengajak kepada pintu-pintu neraka. Siapa yang menerimanya, maka mereka akan memasukkannya ke dalam neraka tersebut. Kemudian kata Syekh Rabi' hafizahullah taala, "Adhunnu anna hadzal ahad huwa alladhi na'ishuhu al'an." Du'atun kefirun ala Abi jahannam. Naam, Eh, masa ini aku meyakininya bahwa adalah masa yang kita hidup sekarang padanya. Nah, yaitu dai-dai yang sangat banyak yang mengajak kepada pintu-pintu jahanam. Yarfa'una syiarat islamiyah. Mereka mengangkat syiar-syiar Islam. Tetapi aqaiduhum fasidah. Akidah-akidah mereka rusak. Ya, seperti yang disebutkan Syekh sebelumnya. Seperti tokoh-tokoh ya torekat-torekat ya dan yang semisalnya. Ya. dan atau tokoh-tokoh liberalisme yang menyeru kepada persatuan, persamaan agama. Ya, Yahudi, Nasara, Islam semuanya sama. Nah, dakwah mereka bercampur dengan beda-beda dan berbagai kesesatan. Wasyarrun kathir dan keburukan yang banyak bercampur barakalafikum antara timur dan barat yang lama dan yang baru dan berbagai dolalat al-firq ya kelompok-kelompok yang menyimpang yang laisa fihim alimun di tengah-tengah mereka tidak ada orang yang berilmu tidak ada ulamanya ya nah walaupun mereka berfatwa ya kepada para pemuda-pemuda Islam, tetapi mereka bukan orang yang berilmu, bukan orang yang mengenyam ilmu Al-Quran dan Sunnah di tangan-tangan para ulama Sunnah. Nah, Fala syakka annahum du'atun ala abwabi jahannam. Maka tidak meragukan bahwa mereka itu adalah dai-dai yang mengajak kepada pintu-pintu neraka. Nah, jadi apa yang mereka sebutkan bahwa yang dimaksud itu tokoh-tokoh kafirin, kelompok-kelompok ya kafirin, maka itu keliru. Ya, karena dalam hadis ini sangat jelas ketika Rasulullah ditanya siapa mereka, Rasulullah menjawab mereka dari kaum muslimun, yaitu berbahasa dengan lisan kita dan ya berasal dari kulit-kulit kita. Maksudnya mereka adalah orang-orang yang berada di tubuh kaum muslimun. Naam. Barakallahu fikum. Sehingga Asy-Syaikh mengatakan laisal qaum qaumiyyin wala ba'thiyyin wala syuyu'iyyin wala ghairihim. Naam, tetapi mereka itu adalah dai-dai muslimun. Ya, dai-dai muslimun. Naam, kemudian Syekh menjelaskan bahwa semenjak munculnya kelompok Khawarij ya di zaman para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelompok itu terus berkembang ya sampai di zaman kita. Nah, barakallahu fikum. Di dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu bahwa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ketika beliau diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Yaman para dai-dai di zaman kita sekarang yang memiliki fikrah pemikiran kaum khawarij ini. Ya. Yaitu ciri-cirinya selalu menentang kebijakan-kebijakan pemerintah atau penguasanya ya selalu mencelah penguasa. Ya, selalu mendemo para penguasa. Ini ciri-cirinya. Ya. Dalam hadis mereka itu ahdatul asnan, orang yang masih muda-muda umurnya. Ya. Tapi sufahaul ahlam. Ya, muda umurnya tapi bodoh. Ya, dan bodoh. Maksudnya tidak mendalam ilmunya. Ya, karena mereka lepas dari bimbingan para salaf, lepas dari bimbingan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sehingga mereka membunuh sahabat-sahabat yang utama, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, ya, Muawiyah bin Abi Sufyan dan para sahabat pembesar sahabat-sahabat yang mulia dibunuh oleh mereka. Sehingga mereka itu berislam dengan akal-akal mereka sendiri. Dan di zaman kita sekarang pewarisnya sangat banyak pemikiran seperti ini. Yang mereka itu punya semangat jihad, ya. Dan itu label yang paling nampak pada mereka adalah selalu mengangkat bendera jihad, jihad, jihad, ya. Tetapi jihadnya tidak dibawa bimbingan para ulama kibar, ya. Bahkan mereka mencelah para ulama-ulama kibar. Di Arab Saudi, para kalafikum, uh, eh, Syekh bin Bas, mufti kerajaan Arab Saudi, ya dengan para ulama-ulama yang bersamanya, mereka celah. Ya, Imam Al Albani, Ibnu Utsaimin, mereka celah bahwa mereka itu adalah ulama-ulama haid dan nifas. Ulama-ulama yang hanya berilmu tentang haid dan nifas seputar segitiga wanita. Naudzubillah. Ini celaan ya kepada para ulama. Nah, mereka mengatakan para ulama-ulama itu budak-budaknya pemerintah. Budak-budaknya pemerintah karena mereka memerintahkan itu taat kepada penguasa. Sementara mereka tidak inginkan itu. Penguasanya kafir. Menetapkan hukum-hukum togut. Ya, hukum-hukum yang melanggar Al-Quran dan Sunnah menurut akal-akal mereka. Ya, sehingga mereka celak para ulama ahlu sunnati wal jamaah. Dan di zaman kita sekarang yang lebih samar lagi adalah munculnya da'i-da'i yang menampakkan sunnah-sunnah itu, semangat-semangat sunnah, tetapi mendukung gerakan-gerakan jihadiyah tadi. Ya, munculnya da'i-da'i seterusnya berjubah ya berpakaian sunnah namun mereka ini mendukung gerakan-gerakan jihadiyah nah ya dari kelompok-kelompok jihadiyah ya yang dicontohkan para ulama seperti Hamas dan semisalnya barakallahu fikum maka hendaklah kita berislam merujuk kepada para ulama-ulama sunnah yang memahami Islam ini dengan baik dan benar berdasarkan kaidah-kaidah syariah. Nah, barakallahu fikum bukan bermodal semangat saja. Ya, tetapi lepas dari bimbingan para ulama. Nah, yang biasanya dilandasi dengan emosional beragama. Ya, tergesa-gesa dan emosi. Barakallahu fikum. Ya, kita melihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendidik para sahabat. Ya. Dalam uh, sebagian ya keadaan misalnya dalam perjanjian Hudaybiyah sebagai contoh yang sering dicontohkan para ulama kita ya ketika Rasulullah hendak berhaji berumrah dicekal oleh musyrikin dilarang masuk kemudian setelah itu Rasulullah ya uh, berunding dan terjadi perdamaian Hudaybiyah. Ternyata isi daripada perdamaian itu syarat-syaratnya ya menyudutkan kaum muslimin dan mengunggulkan mereka kaum musyrikin. Ya, di antaranya disuruh kembali ya untuk tidak masuk ke Mekah nanti tahun depan. Nah, kemudian kalau orang-orang kafir masuk ke Madinah wajib dikembalikan kepada musyrikin. Tapi kalau orang-orang Islam yang masuk ke mereka, ke Mekah, maka tidak dikembalikan. Nah, jadi itu sepihak ya. Ternyata uh, Umar bin Khattab protes pada waktu itu kepada Rasulullah SAW. Beliau terkenal dengan semangatnya. Ya, ya Rasulullah, kita ini Islam. Kalau kita berjihad, yang mati masuk surga. Orang-orang kafir yang masih mati masuk neraka. Kenapa kita harus mengalah? Kenapa kita tidak perang saja? Ya, ini dalam Sahih Al Bukhari rahimahullah menjelaskan kisah tersebut. Tetapi karena Rasulullah SAW di atas ilmu wahyu minallah maka Rasulullah mengatakan kepada Umar, bersabarlah. Ya, sesungguhnya Islam tidak akan terhinakan. Islam tidak akan dihinakan selama engkau berada di atas dalil wahyu. Nah, ternyata Allah Subhanahu wa taala menampakkan hikmah di balik itu. Ya, dengan sebab itu Allah menjelaskan hikmahnya di dalam surah Al-Fath. Ya, Inna fatahna laka fatham mubina dan seterusnya. Dengan sebab itu kemenangan Islam ya terwujudkan para kalau di tahun berikutnya sampai kepada tahun ke-8 Hijriyah yang dikenal dengan Fatuh Makkah. Nah, jadi beragama ini bukan sekedar semangat dan emosional. Ya. Kadang-kadang di pemahaman kita inilah yang benar ya tetapi kita tidak mengembalikan kepada orang-orang yang berilmunya orang-orang yang mendalam ilmunya mereka lebih memahami tentang hikmah dibanding dengan kita ya sehingga ini ciri khas kaum khawarij mereka umurnya masih muda-muda tetapi pendek akalnya selalu yang didahulukan semangat jihad tetapi barakallahu fikum tidak di atas bimbingan Al-Quran dan Sunnah, tidak di atas bimbingan para ulama Sunnah. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Kita lanjutkan insyaAllah ta'ala pada pertemuan berikutnya. Yakni uh, terkait dengan solusi yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW kepada sahabat Hudhaifa Ibn Yaman. Agar kita semua dapat uh, terbimbing dan keluar diselamatkan oleh Allah dari berbagai fitnah-fitnah.